Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad. Assalatu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Sobahal khair musyahidin al-kiram. Kaifa halukum? Narju antakunu fisihah wa afiyah. Naltaki mara ukhra fi barnamij ta'limul lughah al-arabiyah fi televizyon. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Kami berharap Anda selalu dalam keadaan sehat dan afiah. Namun bagi Anda yang saat ini sedang lemah terbaring sakit, kami mendoakan semoga Allah segera mengangkat penyakit dari tubuh Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Dan berjumpa lagi bersama saya Julia dalam acara Hikmah Pagi Pembelajaran Bahasa Arab melalui televisi. Senang sekali di sini saya sudah ditemani oleh eh, narasumber yang akan memandu kita dalam proses pembelajaran nanti dan sebelumnya saya ingin menyapa kepada narasumber yang telah hadir di sini. Telah hadir bersama saya Bapak Profesor Dr. Haji Khotibul Umam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kefahalukum. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Gimana perjalanan Pak? Ya, Cukup baik-baik ya, ya Pak ya. ya. Beliau yang akan um, memandu proses pembelajaran kita nanti, membantu untuk sedikit bercakap-cakap pemirsa mengenai kiat uh, dalam belajar bahasa Arab. Dan telah hadir juga bersama saya di sini Bapak Dr. Andes Samsul Arifin MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. <laughs> Beliau juga yang akan memandu kita dalam proses pembelajaran nanti pemirsa. Namun sebelum itu Uh, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abdul Razik yang akan membawakan surat Al-Baqarah ayat 19 sampai 26.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 فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Pemirsa, baru saja kita dengarkan lantunan suci ayat Al-Qur'an yang membuka pagi hari yang insya Allah kita semua akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya saya beritahu tentang tema kita pada pagi ini yaitu tentang istimewa yaitu mendengar pemirsa. Sebelum kita memasuki materi kita, saya ingin berbincang-bincang dulu kepada Profesor Dr. Haji Khotibul Umam tentang uh, kendala yang biasanya dihadapi ketika belajar bahasa asing, Prof. Khususnya mempelajari bahasa Arab, kira-kira apa saja? Iya. Hmm. Nah, kendala yang utama adalah biasanya orang belajar bahasa Arab itu hmm. kurang belajar tentang mendengar itu. Mendengar. Ya. Padahal dalam bahasa dalam pelajaran bahasa, -hmm. baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, -hmm. Eh, bahasa asing dan sebagainya, -hmm. itu harus menguasai al-maharatul arba'ah. Al-maharatul ya, arba'ah. Kemahiran, kemahiran atau skill tentang empat itu. Ya, oh. Ya, pertama itu yeah. Istima nah, berarti. Ya, istima itu artinya mendengar. Harus bisa mendengar. Mendengar betul. Ya, ya. Kemudian yang kedua itu kalam, kalam. atau hadis. Hadis. Yaitu bicara. Bicara. Ya. Jadi orang mendengar, uh -huh. kemudian dia bisa menjawab uh -huh. dan sebagainya. Itu, ya, itu kedua. Uh -huh. Ketiga itu kiroah. Kiroah. Itu membaca. Baca. Jadi harus pandai mandari mendengar, bicara, bicara. kemudian membaca tulisan. Membaca, ya. Nah, kalau mendengar dan bicara itu tidak pakai tulisan. Betul. Ya, tapi setelah orang itu mulai sekolah kan belajar membaca. Membaca. Betul. Kemudian yang keempat yaitu kita abah. Menulis. Berarti uh, ada empat. Al-Maharoh ini yang empat ini berkesinambungan begitu ya, Prof. Iya. Tidak cukup hanya bisa mendengar, yeah. tapi nggak bisa juga um, apa mengutarakan Jadi, melalui lisan. Kalau gitu. Ya. namanya dia mahir bahasa itu bisa harus empat bisa itu. empat ya. itu. Oh, hmm. jadi skill yang empat ini harus dimiliki atau harus dilatih bagi siapapun yang ingin belajar bahasa, khususnya eh, bahasa empat Arab begitu ya, Prof. Ya. Ya. ya. Kalau belum masa itu seperti pelajarannya selama ini di mhm. pesantren mana yeah. itu membaca dengan menulis menulis betul nah, jadi yang kurang itu mendengar mendengar nah, mendengar dan bicara yeah. maka pelajaran di yang tradisional itu mm-hmm. itu masih kurang betul, jadi dia hanya pandai membaca membaca kitab yeah. ya mm tapi kalau sudah jajak bicara terutama ada orang mhm. Arab namanya mm-hmm. datang diajak ya, bicara mungkin dia masih canggung. Canggung. Nah, itu berarti itu butuh latihan khusus untuk melatih uh, hmm. apa ke kemahiran lisan begitu ya, iya. Prof ya. Ma maka pada ma malam ini apa pada pagi ini, pagi ini kita akan uh, eh, menggunakan pelajaran bahasa Arab ini, uh -uh. terutama dalam mengenai Istima. Istima. Maka akan melatih istima. Ini step pertama begitu ya, ya Prof ya, ya sebelum melangkah ke kemahiran dalam uh, berbicara, hmm. kemudian membaca dan kitabah, kita hmm. melatih ke kepada pendengaran mungkin tepatnya ya. begitu. Itu langkah pertama. Seperti anak kecil yang anak kecil ya, hmm. itu belajar bahasa itu pertama kali mendengar. Pasti mendengar. Jadi anak kecil mendengar, mamanya ini apa? Oh ini cangkir. Hmm Nah, maka dia akan menirukan. Meniru. Oh ini cangkir. Mengutarakan ya. ini cangkir nah, seperti apa yang didengar begitu. Baru itu bicara. Ya. Jadi habis mendengar dia tirukan beneran hmm. itu. Hmm. Oh, ini cangkir. Kalau kita bohongi ya, ini Buku oh ini roti ya. Oh, roti. Ya. Nanti sampai tua dia menganggap cangkir itu roti. Oh begitu. Nah, <laughs> ya. Itu kalau nah, baru selana itu agak uh, besar hmm. masuk sekolah kan hmm. nah, baru belajar membaca hmm. dan menulis membaca dan iya. menulis gitu. begitu kira-kira hmm. begitu Yeah. kalau untuk kiat mungkin uh, apa menangani kendala-kendala hmm. yang sudah diutarakan itu kiatnya menurut profesor itu seperti apa ya kita harus belajar ke, ke, keempat-empatnya itu keempat-empatnya ya. terus ya. dilatih begitu ya prof ya, ya. maka pada pelajaran sekarang ini hmm. kita akan mengeluarkan tentang istimewa. Istimewa, betul eh, benar. Nah, Baik tadi. Profesor, uh, terima kasih ini sekilas untuk pengantar kita yeah. memasuki materi. Hmm. Uh, sekarang kita akan memasuki pada materi kita yaitu tentang yeah. istimewa, Prof. Kita akan melangkah satu step untuk pemirsa yeah. di rumah ini hmm. belajar. Baik pemirsa, Sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan yang akan diutarakan oleh Mudaris nanti, silakan mencatat nomor telepon di 574-3476. Atau bagi pemirsa yang ada di luar kota, bisa menghubungi di 574-3478. Sepertinya pemirsa sudah tidak sabar untuk segera memasuki materi kita pada pagi ini. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Dr. Andes Samsul Arifin MPD. Tafadhal ya Ustaz. Baik, syukran. Syukran ya Adil ya. Afwan. Ayuh musyahidun al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, <clears throat> pemirsa, sebagaimana tadi diantarkan oleh pembawa acara Julia dan Profesor uh, eh, Khotibul Umar bahwa pagi ini kita akan mulai mempelajari atau belajar al eh, alistima uh, jadi mendengar satu-satu salah satu kelemahan kita orang Indonesia dalam belajar bahasa asing khususnya bahasa Arab adalah istimewa di mana anak-anak kita belajar bahasa Arab ini dari guru-guru kita yang juga sama-sama orang Indonesia nah ini ketika mendengarkan orang Arab ngomong ini agak eh, kaget kadang-kadang nah, untuk itu pagi ini kita akan mempelajari atau belajar mendengar uh, suara langsung native speaker atau natik uh, yang kita akan sampaikan dalam dia apa namanya tek-tek sederhana kecil tapi memang penuturnya orang Arab asli. Tapi sebelum itu pemirsa mari kita ulang kembali uh, pelajaran kita uh, minggu yang lalu untuk mengingat apa kosakata yang ada dalam dialog itu. Mari kita ikuti bersama. Hunaka jumlatun ukhra lam afhamha ya Kamil. Ayat jumlah ya Mahmud. Ah, baik. Undur safat at-tasi'ah. Tasi'ah? Iya. Hunaka ibaratun jadidatun indi. Da'ni aroha ya Mahmud. Hmm. Tafaddal. Ah, ya. Tafaddal iqra hadhil jumlah. Hmm? Laisa li syari'ati wujudun fil Islam illa biwujudil aqidah. Ma mafhumuha ya akhi? Baik. Laisa li syariati wujudun fil Islam illa biwujudil aqidah. Hmm. Mafhum hadhil jumlah Taib. anna wujuda syariah bisababi wujudil aqidah. Hmm. Anna wujuda syariah bisababi wujudil aqidah. Sahih ya, akhi. Hmm. Hai al-aqidatu sababun ha. Ah. li wujudi asy-syari'ah. Baik, fahimtul an. Anna wujuda syariah biwujudil bisab bisa babi hmm. wujudil akidah. Naam. Idzan al akidah asas syariah alaysa kadzalik? Bala ya akhi. Masya Allah. Bayanuka wadih ya Kamil. Anta syatir ya akhi. Syukran ya Mahmud. Masya Allah. Tafadhal ikra. Ya, eh, tafadhal isra bisaya ya Hmm. Anta syatir. Ala fikra ya akhi. Hmm? Mahia at-tariqah الطريقة في تعل... في تعلم اللغة العربية؟ طبعا هناك طرق متنوعة في تعلم اللغة الأجنبية أيوة. وخاصة اللغة العربية Hmm. ثم ما هذه الطرق يا كامل؟ منها طريقة قواعد وترجمة طريقة قواعد وترجمة. نعم طريقة مباشرة أيوة جميل. طريقة سمعية الشفوية ما؟ sam'iyah syafawiyah tariqah sam'iyah syafawiyah wa ma ila ya akhi aywa wa ayatu tariqatin ahsan min ghairi ya kamil laisa hunaka tariqah ahsan min ghairi ya mahmud oh, laisa hunaka tariqah ahsan min ha na'am lakin hunaka tariqah ansab min ha fi ta'allumil hmm. lugatil arabiyyah Ay, paham tuh wa dzalika ala hasabil ahdafi min ta'limi hadhihi lughah masyaallah Mabruk ya akhi. Syukurnya. Ka'annaka tafhamu jayidan fi majali ta'limin lughatil arabiyyah. La ya Mahmud. Ana ah. a'rifu katsiran wa ana la ma ah. la wa ta'lam. Anta talib mutawadhi ya akhi. Atamanna antakuna mudarrisan misalian fil mustaqbal. Syukran jazilan lak ya Mahmud. Afwan. Pemirsa, itulah pelajaran minggu yang lalu dan Anda masih ingat jadi dua mahasiswa berbicara tentang uh, belajar bahasa Arab bagian ketiga dan tadi ditanyakan metode apa yang terbaik dalam belajar bahasa. Dikatakan tidak ada metode yang terbaik satu dengan yang lain, tetapi baiknya suatu metode itu ditentukan oleh tujuan. Tujuannya apa? Belajar bahasa itu. Nah, dan tadi disebutkan ada toriko Kowe Watarjama, jama, ada toriko Mubashiro atau toriko mubashiro kemudian tariqah sam'iyah Safawi nah, kebaikan suatu metode sesuai dengan tujuannya tadi dikatakan begitu Pemirsa, pagi ini seperti tadi kita singgung bahwa kita akan mempelajari atau berlatih istimak e, untuk melatih pendengaran kita supaya kita terbiasa mendengarkan kata-kata Arab yang dituturkan oleh penutur aslinya. Mari kita ikuti bersama tapi sebelum itu pemirsa eh, ada beberapa kata yang akan Anda temui dalam istimewa nanti. Silakan lihat lembar peraga berikut ini. <clears throat> kata al-mator. Al-mator. Indana uh, mator Soekarno Hatta. Ma, mm, ma, mator Soekarno Hatta. Ya ini kelihatannya belum tampil di layar Anda. Uh, motor ah ini dia al motor ini motor Juanda wa motor Soekarno ada Duali wa motor apalagi banyak sekali motor kemudian hakibah hakibah hakoib ya hakibah hakoib ini diartikan tas atau koper hakibah tas atau koper hmm. Kata berikutnya hakibatus safar. hakibatus safar itu tas untuk pepergian. Ya. safar. Ya. Berikutnya ada kata Hakibah jamilah. Anda maksudnya jamilah yang bagus. Jamilah juga nama e, seseorang. Ada hakibah jamilah. Kemudian ada kata intadoro yantadiru intidor. Nanti Anda akan temui kata intidor. Hmm. Jadi ada almator, bandara, hakibah, tas atau koper, hakibah tu safar, tas untuk berpergian, hakibah jamilah, tas yang bagus atau koper bagus. Intadoro, yantadiru, intidor. Uh, intadoro, yantadiru, intidor. Artinya menunggu. uh, <clears throat> Pemirsa, itu kata-kata yang akan Anda temui dalam uh, teks berikut ini. Mari kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. جامعة الملك سعود معهد اللغة العربية كتاب تدريبات فهم مسموع لغير الناطقين بالعربية مرحلة المبتدئين تأليف ناصف مصطفى عبد العزيز ومصطفى أحمد سليمان القسم الرابع الفقرات التدريب الواحد والخمسون الفقرة الأولى استمع جيدا إلى الفقرة الآتية ثم أجب عن الأسئلة في المطار محمد في المطار الآن سيسافر إلى باريس محمد معه حقيبة السفر فاطمة في المطار أيضا فاطمة معها حقيبة جميلة هي لا تسافر فاطمة في انتظار صديقتها زينب قادمة من تونس السؤال الأول Pemirsa, untuk mengingatkan Anda kembali akan saya putar kembali supaya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. <clears throat> جامعة الملك سعود معهد اللغة العربية كتاب تدريبات فهم المسموع لغير الناطقين بالعربية مرحلة المبتدئين تأليف ناصف مصطفى عبد العزيز ومصطفى أحمد سليمان القسم الرابع الفقرات التدريب الواحد والخمسون الفقه الأولى استمع جيدا إلى الفقرة الآتية ثم أجب عن الأسئلة في المطار محمد في المطار الآن سيسافر إلى باريس محمد معه حقيبة السفر فاطمة في المطار أيضا فاطمة معها حقيبة جميلة هي لا تسافر فاطمة في انتظار صديقتها زينب زينب قادمة من تونس Nah, itu pemirsa uh, teks yang kita perdengarkan. Selanjutnya kita coba untuk Anda eh, mengingat kembali untuk menjawab. Ya. Ikhtar harfa sad idza kanat al-ibara sahihah. Wakhtar harfa kha idza kanat khati'ah. Jadi pertanyaannya kita dengarkan lagi السؤال الأول soal awal. ضع علامة صحيح في المربع أمام العبارة الصحيحة وضع علامة خطأ في المربع أمام العبارة الخاطئة و محدد انتظار صديقه في المطار Maaf apa saya? Anda bisa be- lihat layar Muhammadun fintidhari sadiqihi fil matar. Silakan. Muhammadun fintidhari sadiqihi fil matar. Sahih am khata? Sesuai dengan yang kita dengar tadi. Muhammadun fintidhari sadiqihi fil matar. Anda yang ber eh, ingin menjawab silakan masuk. Muhammadun fintidori sodiki Filmator. Ah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Mana mutakallimah? Asma. Asma. Baik, fi Cawang. Fi Cawang. Baik. Hmm man uh, Muhammadun fi intidari sadiqi fil matar sahih am khata sahih sahih Muhammadun fi intidari ah. sadiqi fil matar sahih sahih eh, Julia ya? sahih am khata khata sahih طيب طيب masykuran ya Sayyidah Salma hmm. jawabannya betul apa salah tadi itu ya ceritanya Eh, sepertinya salah. Oh, sepertinya salah. salah. Ya? <laughs> Gimana? Betul apa salah tadi ya? Eh, Muhammadun fintidori sodiqi Filmator. Hmm? Eh, Julia menjawab khata. Khata. Khata. Coba kita lihat. Sahih. Oh, sahih. Kita lihat jawabannya. Nah, itu tampil huruf kho. Khata. <laughs> Oh, khata. Baik, maskurun ya Asma. Terima kasih. Baik. As-su'al tsani. Ah, baik. Muhammadun musafirun ila Baris. Hmm? Muhammadun musafirun ila Baris. Muhammadun musafirun ila Baris. Pemirsa silakan masuk. Muhammadun musafirun ila Baris. Nah, tolong volume televisinya dikecilkan. Tolong volumenya. Volume televisinya. Tidak, tidak terdengar suara. Assalamualaikum. Volumenya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mutakallim? Muhammad Aifi. Muhammad mm, Muhammad Aifi. Tayyib. Ana Muhammad Aifi. Tayyib. Muhammad Musafir ila Baris. Sahih am khata? Muhammad Aifi. Ayo Muhammad Aifi. Ajib. An hada soal. Muhammad Musafir ila Baris. Sahih am khata? Eh, sahih. Sahih. Muhammad. Sahih. محمد المسافر إلى الفا... إلى الفارس محمد صحيح. مسافر إلى باريس صحيح صحيح آه. محمد مسافر إلى باريس آه. الإجابة صحيح آه. صحيح الجواب صحيح صحيح نعم آه صحيح صحيح طيب شكرا يا محمد طيب فيه كريم كثير Nah, terima kasih. <clears throat> Muhammad mm, Sabr ila Baris. Mm. Kita lihat pertanyaan berikutnya. <clears throat> Fatimah musafira ila Tunis. Fatimah musafira ila Tunis. Sahih am khata? Mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. طيب المتكلمة من الأخت الأخت نورة بنجرماسين أي من بنجرماسين طيب آه. الإجابة فاطمة مسافرة إلى تونس صحيح أم خطأ؟ فاطمة مسافرة إلى تونس العبارة صحيحة العبارة صحيح؟ نعم فاطمة مسافرة إلى تونس صحيح أم خطأ؟ فاطمة مسافرة إلى تونس فاطمة مسافرة إلى تونس هل صحيح؟ لا لي خطأ خطأ خطا متأكدة يقين itu salah أشك في إجابتي <laughs> فاطمة مسافرة إلى تونس أعتقد أنها مسافرة إلى تونس كانت معها حقائب كثيرة في المطار أيضا معها حقائب كثيرة <laughs> <laughs> لم أستوعب فاطمة مسافرة تونس طيب آه، نظر إلى الإجابة يعني آه، هو جوليا أعتقد أنها خاطئة آه، تعتقدين أنها نعم. صحيحة طيب الإجابة مم. آه، خطأ <laughs> كانت فاطمة تنتظر صديقتها أيوة فاطمة تنتظر صديقتها يعني يا <laughs> آه، الله يا ربي <laughs> ليست هي المسافرة لتون نعم طيب مسكرة يا يعني العفو طيب آه والسؤال الرابع فاطمة معها حقيبة جميلة فاطمة معها حقيبة جميلة Hmm. Eh, Fatima, uh, Fatimah Jamila. haqibah jamilah. Hmm. hmm. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, mana yang lima? Agisna. Ah? Agisna. Agisna. Hmm, Agisna. Tapi, aina ya Agisna? أين هي أغثنا آه، في بوغر في بوغر طيب فاطمة معها حقيبة جميلة صحيح أم خطأ صحيح صحيح فاطمة نعم. معها حقيبة جميلة صحيح صحيح فاطمة أو زينب فاطمة فاطمة فاطمة ليس زينب نعم. طيب ننظر إلى الإجابة فاطمة معها حقيبة جميلة طيب صحيح <laughs> طيب شكرا أستاذ عفوا عليكم. <clears throat> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب أيها المشاهدون الكرام آه، ويلي السؤال الخامس آه، صديقة فاطمة اسمها زينب صحيح أم خطأ صديقة فاطمة اسمها زينب Sahih am khata? Hmm, ya, sadiqatu Fatima ismuha Zainab. Halo. Halo. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Man yang mutakallimah? Ida إذا طيب Iya إذا. و... Ida JS نعم الجواب آه صحيح صحيح صديقة فاطمة اسمها زينب نعم نعم صحيح نعم طيب ننظر إلى الإجابة الصحيحة صحيح صحيح نعم امم صحيح طيب شكرا السؤال عفوا ال- السادس أيها المشاهدين الكرام زينب قادمة من باريس ز- مم. Z- Ah, pemirsa, ini rupanya ada jeda sejenak. Kita lanjutkan untuk jawaban nomor 6 ini kita tunda sebentar. Nanti silakan Anda siap-siap untuk menjawab. Kita ikuti yang eh, akan ditampilkan berikut ini. أيها المشاهدون الكرام نستمر إلى هذا السؤال السادس Zainab qadima min Baris. Sahih am khata? Zainab qadima min Baris. Qadima, itu tadi belum saya jelaskan, qadima itu datang. Ya. Datang. Zainab qadima min Paris. Sahih am khata? Tafaddalu bil ittisal lana. Zainab qadima min Paris. Betul apa salah? Huh? Tafaddalu ayyul musyahidun al-kiram bil ittisal bina fi studiyuna. Nah, kalau tidak ada yang menjawab Julia siap jawab? Uh, <laughs> siap, oh, sepertinya siap. siap. <laughs> Zainab Qadima min Paris. Sahih atau khata ini? Mm, Zainab mukhti ya, Ustaz, khata. Khata. Khata. Zainab Qadima min Paris. Hmm. Ah, pemirsa memasuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Mana yang mutakallim Muhammad Syafi'i Pasari Ustaz. طيب. الحمد لله. أين؟ <laughs> Eh, Ana min Medan al-an. Ana fil Medan. في ميدان طيب اه ميدان بعيد ميدان طيب زينب قادمة من باريس صحيح أم خطأ؟ Eh, al-ibarah sahihah Ustaz. العبارة صحيحة زينب قادمة من باريس Nah, Ustaz. لا صحيحة هذه العبارة؟ Eh, sahihah insyaallah Ustaz. <laughs> Lakin ini mutaraddid. متردد يا متردد. طيب جوليا صحيح؟ Mukhti. وخطأ مم. Ah. خطأ طيب آه، ننظر إلى الإجابة الصحيحة مم. خطأ Ah. زينب قادمة من باريس Zainab la tusafir ila makan. Zainab tadi enggak ke mana-mana sebenarnya. <laughs> eh, eh Fatimah, eh, Fatimah maksud saya. Eh. Hmm. Fatimah la tusafir ila makan. Tidak pergi ke mana-mana dia. <laughs> Baik, eh, ayo masyaidun al-kiram ini soal sabi. Aina Muhammad wa Fatimah? Aina Muhammad wa Fatimah? Hmm. Aina Muhammad wa Fatimah? Muhammad dan Fatimah di mana? Jim sama Por eh, eh. kita bah Muhti al Ada di Paris di Tunis di Matar di Matar hmm. Paris di Tunis di Matar di Matar hmm. asah Aina Muhammadun wa Fatimah Menurut teks tadi di mana Muhammad dan Fatimah berada? Sedang di Paris atau di Tunis atau filmator? Oh, filmator. <laughs> Tafadalu ayyul musyahidun al-kiram bil ittisal bina lil ijaba an hadha su'al. Aina Muhammad wa Fatimah? Aina Muhammad wa Fatimah? Nah. Coba Julia eh, mau jawab yang mana? Sepertinya sih yang filmator. Filmator. Iya. Filmator. Jim. Jim, ya. Hmm. Filmator. Kalau yang dal dia basah dia. Oh, dia <laughs> dia, dia basah. basah. Filmator. Ah, pemirsa ada almator, ada almator. Almator tadi yang kita jelaskan itu artinya bandara. Motor Soekarno Hatta Duali. Ah, kemudian ada al yang silul Matar minas sama. di mana hujan. Jadi bedanya Al-Matar itu bandara, kalau Al-Matar hujan. silul Matar minas sama. Baik, sahih. Kita lihat untuk menegaskan bahwa jawaban itu jawaban Julia tadi betul. Nah, iya. Fil matar. Hmm? Fil Baik, wa yali as-soal as-samin, mada ma'a Fatimah? Mada ma'a Fatimah? أيها المشاهدون الكرام تفضلوا بالاتصال بنا هنا للإجابة عن هذا السؤال ماذا مع فاطمة ada معها حقائب ma'aha haqibah. Hakibah. Ya. Kemudian ma'aha haqaib jamilah. Hakibah. Hakibah. Kemudian dal ma'aha Zainab. Ah, ماذا مع فاطمة؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا السؤال. مم. ماذا مع فاطمة؟ Baik, Assalamualaikum. Ah, tolong dikecilkan volumenya. Eh, Ayo, tolong dikecilkan volumenya televisinya. kalau Ustaz. Eh, tolong dikecilkan lagi masih ya. Ya lagi. lagi. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana minta kalim? Abdul Somad di Makassar. Abdul Somad di Makassar. Baik. Kepal hal ya Abdul Somad? Kecil Ustaz. Baik, Ah, baik. itu Jamilah. آه، طيب. آه ماذا مع فاطمة؟ الإجابة Eh, Maaf, Habibah Jamilah. معها حقائب جميلة Habibah Jamilah. جيم Jim, nah. معها حقائب جميلة امم Baik, masyuran ya Abdul Samad. Terima kasih Pak Abdul Samad di Makassar. Mada ma'a Fatimah. Mada ma'a Fatimah. Julia tadi dijawab jim. Ma'a haqaib jamilah. Sahih am khata? Khata Ustaz. Khata. kalau yang jim berarti Fatimah bawa-bawa koper banyak gitu oh, di bandara. <laughs> Memang tadi ada kata-kata jamilah gitu ya? Iya ada jamilah, tapi kan kalau jawaban yang jim itu hakoi berarti jamak kopernya banyak gitu uh -huh. ya maksudnya. Ah, ah. Sementara tadi yang Hakiba dibawa Jamilah. Hakibah iya. Jamilah. Ya. Pemirsa, ini memang eh, sengaja dibuat seperti ini pilihannya untuk mengecoh. Tadi ada kata-kata Jamila memang, tapi bukan hakoib. Nah, sebab Fatima bukan pedagang koper. <laughs> Kalau bawa yang ini berarti dia dagang di bandara juga. Jadi yang betul? Yang betul, Mbak. Yang Mbak. Maha hakibah. Ayo. Maha hakibah. Kita lihat jawabannya. Mbak Maha hakibah. Ya, dia membawa Eh, satu atau eh, sebuah tas uh, koper gitu ya. Iya. Maha hakibah, bukan hakoib. hakoib. Kalau hakoib itu jamak banyak. Berarti uh, <laughs> gimana seorang diri bawa Oh, koper banyak, koper itu pedagang, <laughs> pedagang koper ya. <laughs> Baik, ayyul musayyidun al-kiram, wa yal ya soal atas ya. Min aina Zainab qadimah? Min aina Zainab qadimah? Min Baris min Tunis, min Al-Qahira, min Dimask. Baik, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Baik, mana kalim? Ana Lutfi min Jakarta. Man? Lutfi, Lutfi min eh, Jakarta. Lutfi min Jakarta. Baik, ala nasalan. Baik, al jawab. Min aina Zainab qadimah? Min aina Min Paris, min Tunis, min al qahira min Min Dimas, Yaris ya Ustaz. min Min Yaris. min Baris, Yaris, Baris. min Baris. Sahih ya? Sahih, sahih, sahih. طيب من Betul. أين زينب قادمة من باريس طيب شكرا يا لطفي Afwan Ustaz. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau mau menjawab eh, soal yang sama silakan. Setuju dengan uh, eh, akhuna Lutfi tadi atau milih yang lain min Tunis atau min Al-Qahira atau min Demas silakan ada empat pilihan masing-masing berhak untuk dipilih <laughs> hmm, min aina Zainab Qadimah menurut cerita tadi narasi pendek tadi min aina Zainab Qadimah uh, <coughs> Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, tidak ada? Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum. Baik, mana yang lima? Murli. Murni. Aina ya Murli. Oh, Murli. Aina. Murli di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Ah, Sidoarjo. Alan Sidoarjo. Tolong TV-nya di volumenya kecil kan? Eh, terlalu besar. Ah. Baik, min aina Zainab qadimah? Eh, tadi min Tunis. Min Tunis. Ah, berbeda. Tadi min Paris, sekarang min Tunis. Ah. Min Tunis. Min aina Zainab qadimah? Min Tunis. Ah, Sahih ada? Min Tunis. Min Tunis. Wa Zuliah? Sohib. Sohib. Sohib min Paris. Min Tunis. <laughs> min Tunis Ustaz. Sohib min Tunis. Baik, uh, eh, nandur ila al-ijabah Terima kasih, syukuran. Eh, ya, kita lihat jawaban yang benar dari mana sih? Menurut cerita tadi. Eh, ah, ah, Ba min Tunis. Ah, min Tunis. Dari Tunis tadi ternyata, bukan dari Paris. Hmm. Baik, kita lihat soal yang ke-10 Fatimah nekat sadiqatiyah ada Fatimah titik-titik sadiqatiyah silakan dilengkapi kalimat ini ada tuhibbu ada tantawir ada fintidor ada tastaqbil nah, silakan anda yang berminat untuk menjawab pertanyaan nomor 10 ini Fatimah titik-titik sadiqatiyah tuhibbu fintidari fintidhari tastaqbil. Silakan pemirsa. Tafadhalu ayyuhal musyahiddun al-kiram bil ittisal bina lil ijaba an hadha sual al-ashir. Hmm. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana mutakallim? <coughs> Agus. Agus, baik, aina Agus. Di Bekasi. Di Bekasi. Baik. al apa? tuhibbu tantadiru fintidhar atau tastaqbil. Tuhibbu. Tuhibbu. Hmm. Fatimah tuhibbu ya, hakata? Baik. Masyukuran ya Agus. Terima kasih. Ah, kita mengundang pemirsa untuk menjawab dengan jawaban yang lain. Silakan dipilih. Masih ada tantadir, ada fintidor, ada tastakbil. <laughs> Masing-masing berhak untuk dijodohkan. <laughs> dulu ayat Musaidun al-kiram bil tisal bina beli jaba an dasual sual. Hmm? <coughs> Baik, assalamualaikum. Salam. Hmm, baik, mana yang mutakalim? Mahmud. Hmm, Mahmud, baik. Ahlan wa sahlan ya Said Mahmud. أين Alhamdulillah bi khair. طيب أين يا سيد محمود Min Garut. الجارد الجارد طيب للإجابة عن هذا السؤال فاطمة نقط صديقتها تحب تنتظر في انتظار تستقبل Fatimah tantadir sadiqatiha. فاطمة تنتظر صديقتها طيب مشكورا يا سيد محمود terima kasih Pak Mahmud di Garut Eh, pemirsa masih ada yang berminat untuk menjawab ada dua pilihan lagi, fintidor, tastakbil. Nanti kita lihat jawaban yang benar yang mana ini. <laughs> Ya, ah, silakan Fatima titik-titik sadiqatiha. Nah, ada tuhibbu, ada tantadir, ada fintidor, ada tastakbil. Hmm. Ini anak-anak kita yang sanawiyah juga bisa sebenarnya ini, silakan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Al-mutakallim. Taufik. Eh, Taufik. Uh, Taufik aina? Fi Bekasi. Fi Bekasi. Taufik fi Bekasi. Taufik ahlan wa sahlan ya Ustaz Taufik. Fatima nukat sadiqatiya tuhibbu tantadir fintidor tastaqbil. Hmm? Fintidor. Fintidori. Baik, fintidori. Fintidori sadiqatiha. Ya. Ada tiga penelpon, semuanya berbeda jawabnya. Masih ada lagi, silakan. Pak Taufik, terima kasih. Syukron. Pemirsa, masih ada. Taib. Hmm. Halo. Al Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Dengan hikmah pagi di, di TVRI. Ya, ayo. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana minta mutakallim? Eh, Muhammad Adnan dari Papua. Muhammad Adnan Ah Muhammad Adnan Papua Adnan <laughs> Taib ahlan wa sahlan ya Adnan Papua hmm. Taib lil ijabah an hada Alhamdulillah. Taib ajib an hada soal ini Bismillahirrahmanirrahim. Ayo فاطمة تنتظر صديقتها لا لا المكتوب هنا صديقتها ولا صديقتها لا تغير السؤال <laughs> Iya. Tertulis sodiqotiha. Sodiqotaha. Lala, ana urid sodiqotiha. Oh. La, la, la tughayyir iya soal. <laughs> yang tertulis sadiqatiha. Fintidar fintidar, sadiqatiha. Hmm. Tapi eh, itu Jim, fintidar sadiqatiha. Tayyip, terima kasih Anan, fi Papua. Uh, syukran laka. Pemirsa, ada empat penelpon, dua menjawab Vintidori. Coba kita yang benar, ya, coba Julia yang benar mana? Uh, eh, Vintidori. Vintidori, alasannya apa? Karena dia sedang dalam keadaan menunggu begitu. Kalau Tantazir? menunggu. Menunggu. Ya. Jadi sedang menunggu apa bedanya? Uh, dia sudah melakukan mungkin gitu ya. Sudah. <laughs> sedang melakukan menunggu begitu. Kalau <laughs> itu jawaban Jari dari ya Pemirsa, <clears throat> memang sengaja kita jebak pemirsa sebenarnya tuh hebu ada tantadir, ventidor atau tasawwir. Tapi kita jebak juga dengan sodi kotiha Nah, kalau tadi pemirsa ada yang bilang tantadir itu sodikotaha. betul sodikotaha. Kalau sodikotaha. tertulis begitu tantadir. Tapi ini sodikotia ya, maka jawabannya itu Fintidori. Fintidori. Hmm. Fintidori sodikotia. Ya. Jadi mutafila ya. Nah, makanya tadi ada yang jawab soal di kota oh, jangan merubah soal. Iya. <laughs> lah Lalu gue soal nggak boleh dirubah. <laughs> ya itulah gitu. <laughs> nah, baik uh, pemirsa. <clears throat> nah, saya itulah tadi ya, dari saudara-saudara kita yang eh, telah mendengarkan sama-sama teks sederhana, kemudian uh, kita kasih pertanyaan sekitar teks tersebut. Tapi ada beberapa yang uh, belum tepat menjawab. Saya mau uh, tanya pada profesor ini. Profesor. Eh, kira-kira apa faktor kenapa mereka tadi banyak juga yang salah menjawab? Kita kasih teks kecil, kemudian kita tanya isinya. Faktor apa tadi? Ya, itu faktor mengingat mengingat ya mengingat apa yang diucapkan uh -huh. dan mungkin dia kurang apa membedakan apa bunyi. Membedakan ya. Maka istimewa ini sangat penting mm -mm. ya. Karena mendengarkan itu harus dia merekam mm. di dalam anu Merekam kalau itu panjang dia harus merekam banyak kan hmm. nah itu sebabnya ya. efektivitasnya itu apakah harus didukung dengan menulis sedikit e, begitu kiranya prof e, tentang materi yang dia dengar kemudian ya. dicatat begitu ya kalau siapa mau mencatat ya itu sedikitnya iya, membantu ya, begitu membantu, ya kiranya ya. Hmm. ya itu pemirsa jawaban dari profesor jadi mengingat ini kita nggak terbiasa tadi sudah di awal kita singgung bahwa kita ini tidak terbiasa mendengarkan uh, uh, native uh, native speakernya sehingga ketika kita perdengarkan suara asli orang tapi agak agak ada kendala. Agak nah, kendala betul. Sebenarnya yang tadi itu uh, tag yang kita uh, tampilkan itu pendek. Ini lihat di layar Anda Muhammad Filmator. Silakan nanti layar, tolong ditampilkan layar. <clears throat> filmator Muhammadun filmator ilan an. Sayusafir ila Paris Muhammad ma'hu haqibatus safar. Fatima filmatori Aidon Fatima ma'ha hakibah jamilah. Hiya lan tusafir. Nah ini dia. Fatima nggak pergi ya. Fatima fintidori sodiqatiha Zainab. Fatima hanya menunggu temannya yang namanya Zainab. Zainab Qadimah min Tunis. Nah, ini dia teks aslinya tadi yang kita perdengarkan. Jadi sebenarnya pendek. Nah, pendek. Jadi ini kita biasakan nanti mendengarkan uh, suara asli orang Arab. Jadi tidak. Uh, nah kita anjurkan guru-guru di madrasah untuk biasakan membawa medium semacam ini untuk kita perdengarkan anak-anak kita supaya terbiasa mendengarkan bagaimana sih suara orang Arab asli itu. Jadi kalau orangnya sulit didatangkan suaranya saja ke kelas gitu. Baik, eh, ayun musaidun al-kiram eh, eh, intal waqt wa syukran ala husni timamikum wa nantaqi usbul qadim insyaallah Allah wa fa'idul amri la Julia. Baik musyahidin al-kiram Intahaina minad daras. Kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini pemirsa. Tentunya pemirsa merasa menarik sekali untuk mempelajari bahasa Arab dalam program Hikmah Pagi yang setiap hari Sabtu ini ditampilkan dari jam 5 sampai jam 6. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber saya, syukran kasiron ya. Ustaz, Ustaz Samsul, syukran kasiron saya berharap bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan Profesor Allah. dan Ustaz Samsul. Terima kasih atas materi yang diberikan. Dan pemirsa, jangan lupa tetap menyaksikan Hikmah Pagi setiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 tentunya di TVRI. Dan saya Julia atas nama kru yang bertugas mohon undur diri. Ilaliko, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.